عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد قال الله تعالى سورة البقرة سورة 2 ayat yang ke-208 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Al-Baqarah 208 sering dibawakan oleh para mubalik, para dai menyeru kepada kita semua orang mukmin Ya ayyuhalladzina amanu Udhulu Masuklah kamu semua Di silmi Di dalam agama Islam kafah Dengan kafah totalitas Seluruhnya Wala tattabi'u khutwati Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan inahu lakum aduhum mubin Semuanya setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata, musuh yang jelas. Pada ayat ini memerintahkan kita semua masuk ke dalam istil diterjemahkan agama Islam. Di bukan dalam jadi agama Islam merupakan satu wadah. Wadah kamu masuk di dalamnya. Jangan setengah-setengah kalau masuk. Masuk saja semuanya di dalam wadah. Mana asalnya silmi itu adalah kedamaian. Damai. Islam agama yang damai. Kalau Orang mukmin masuk di dalam keseluruhan akan menjadi damai katanya hidup itu. Itu secara keberadaan damai. Nah, para ahli tafsir mengatakan aslinya adalah agama Islam. Nah, agama Islam ada aturan-aturannya. Yang dimaksud masuk ke dalam agama Islam Zakat itu adalah mengikuti semua aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam. Kita sudah jadi orang iman. Nah, belum tentu orang iman itu mau melaksanakan aturan-aturan iman. Iman kan satu kepercayaan, satu keyakinan. Islam ada hukum-hukumnya, hukum-hukum Islam. Allah mengatur di dalam Al-Quran dan diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan di dalam sunnahnya. Nah itu kita dituntut masuk ke dalamnya. Ada pertama ini. Setiap orang, setiap personil ini jalankan aturan-aturan Allah. Jalankan syariat Allah yang kewajiban pribadi-pribadi kita kita laksanakan. Yang menjadi kewajiban negara yang negara yang melaksanakan. Karena ada kewajiban syariat yang harus menjalankan pribadi kita. Ada juga yang negara yang harus menjalankan tidak boleh dijalankan oleh pribadi pelaksanaan hukuman misalkan itu adalah yang mengatur negara pemerintah itu pengertian pertama pengertian kedua untuk bisil nikah Hei orang iman masuklah kamu semuanya ke dalam Islam keseluruhan Arti keseluruhan ini apa? Semua personil kita Semua orang-orang menjadi keluarga kita. Jadi supaya masuk Islam semua. Semua mengikuti agama Islam. Jangan ada yang tidak di dalam agama Islam. Nanti akan menyulitkan kita. Kita akan menjalankan aturan sepenuhnya. Itu sulit kalau ada di antara keluarga kita yang tidak disiplin yang tidak beragama Islam akan menjadi kendala. Kita akan menjalankan sesuai aturan Allah terbentuk keluarga bagaimana nanti. Itulah setan yang menghalang-halangi bukan keluarga bagaimana tidak kamu ikuti. Yang sebenarnya kita tidak boleh mengikuti akhirnya ikut karena ada keluarga yang tidak di dalam agama Islam. Jadi orang-orang kita anjurkan orang mukmin dianjurkan supaya semuanya keluarga beragama Islam zaman ada yang berbeda. Ini pengertian yang kedua. Nah kalau kedua-duanya kita terlaksana akan sangat nikmat sekali. Akan menjadi damai kehidupan kita itu. Karena Islam agama yang damai agama perdamaian bukan agama yang perang bukan Islam agama yang damai mama akan kailah rahmatan lil alamin itulah agama kita setan tidak rela kalau kita menjalankan Islam 100 alasan tidak akan rela baik setan-setan itu setan manusia maupun setan dari golongan itu tidak akan menerima. Mesti ingin membelok. Tidak bisa membelokkan semua tapi sedikit saja. Sedikit demi sedikit dibelokkan. Itulah rancangan setan. Maka pada ayat 108 itu selalu perintahkan masyarakat orang semuanya. Wala tak otomatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu dalam menjerumuskan manusia selangkah demi selangkah. Programnya setan bukan langsung dijerumuskan. Wah, nggak usah mengamalkan semuanya. Nggak bisa. Tapi selangkah demi selangkah. Awalnya programnya masih yang gede dulu. Musyrik. Kalau nggak bisa musyrik ya kok diturunkan, diturunkan ke sananya setan. Sampai kalau nggak bisa meninggalkan yang wajib ya meninggalkan yang sunnah menjalankan yang makro kalau menjalankan yang haram sulit apa yang makro dulu itulah pengertian Kutuatis setan langkah-langkah. Setan jadi setan itu menggoda kita langsung mukmin ini selangkah demi selangkah. Tidak terasa sudah jauh terjerumus ke dalam perbuatan godaan dan dosa. Tuhan. Jadi banyak sekali ayat yang mengatakan wala tatabimu kutuatis setan di dalam surat Baqarah ini juga dulu pada ayat 168 di sana 168 169 ya ayyuhanna kulu mimma min arabi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم di sana satu enam delapannya hei manusia tidak nyawa iman satu enam delapan? manusia semuanya kulu mimma fil ardi halalan bayyiban makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal yang baik Nah setan nggak akan rela kita makan yang halal yang baik. Mesti disuruh makan nggak baik, makan yang haram, nggak ada masalah sama saja rasanya. Dari uang haram dengan uang yang halal diberikan nanti nggak beda, mesti setan menggoda. Maka setelah disuruh makan yang halal terbuka, diingatkan wala tabimu khutuwatis. Setan jangan ikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuhmu yang benar. Setan itu apa? Yang Ya'murukum bisu'i wal fahsya. 169. Setan itu hanya menyuruh berbuat keji. Namanya besuk berbuat jahat. Al-fahsya Wantakulu ala Allah mengatakan kebohongan terhadap Allah mengatakan anda yang kamu tidak tahu. Pada surat 24 juga diingatkan ayat 21 Ya Rabbana la tattabi'u khutuwati syaitan jangan mengikuti langkah-langkah setan di ayat 21, surat 24, surat An-Nur. Ya amanu la tattabi'u syaitan. Wa man syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i munkar. Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka ketahuilah sesungguhnya setan itu memerintahkan kamu kecil dan mungkar. Mesti ke sana arah setan. Ujungnya ayat 158-nya dikatakan Inna hulaku aduwwun mubi Setan itu musuhmu yang jelas. Di dalam surat Mabir, surat yang ke 35 ayat 6 Allah berfirman, إن الشيطان لكم عدو setan sebagai teman, tapi fakta itu aduan. Jadikan setan sebagai musuh. Memusuh yang jelas. Inna Allah adukum. Mungkin cuaca asing juga begitu. Inna Allah adukum. Mungkin wahid Setan itu hanya mengajak kelompoknya innama yad'u hizbahu liyakunu Nah, setan hanya mengajak pengikut-pengikutnya supaya semuanya masuk ke dalam kerangka yang apinya menyala nyala inna ma ya'ala indahu yakunu min ashabi sa'id itulah jadi ujungnya ayat 168 innahu lakum adubu. mungkin musuh yang jelas jangan dijadikan teman setan itu. Tidak akan pernah baik dengan manusia. Memang tujuannya mesti dirumuskan manusia komit menyaksikan begitu semenjak Iblis diturunkan apa namanya diusir karena tidak mau sujud sudah itu komitnya mesti akan menggoda manusia sampai hari kiamat tidak akan berhenti. Itulah. Nah yang namanya manusia, selain Nabi dan Rasul, mesti pernah tergoda oleh setan. Bisa juga. Tidak ada manusia suci selain Nabi dan Rasul. Maka satu, apa dua satu sembilannya dikatakan. jalan zalantum بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ bisa juga sudah diingatkan. Tapi setannya juga terus menggoda. Setan kan pernah berhenti menggoda kapan saja. Maka di situ diingatkan paling Makanya kalau kamu tergelincir oleh godaan setan, kalau kamu sampai terkena godaan setan, lain jalan setelah datang kepadamu bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata dari Allah, Nembak dimajat kumandajinan, Fa'lamu annallaha azizun hakim. Allah maha perkasa. Tidak ada sulitnya Allah mendeka manusia yang mengikuti langkah-langkah setan. Sudah diingatkan setan itu bagaimana? Setan tukang tipu kok masih pernah ditipu oleh setan. Ketahuilah ancaman yang berat. Annallah Allah maha perkasa. Kalau nggak mau tobat, nggak mau ingat, nggak mau mengingat Allah, itu malah menjadikan setan sebagai korek, sebagai temannya, pada teman setan teman yang paling jahat. Ya. Nggak mau ingat kepada Allah, tetap saja setan sebagai temannya mengikuti langkah-langkah setan, maka kita jadi sudah kagum kecuma ke dalam kejahatan tahu saja Ketahui Allah azizun. Allah maha perkasa. Gak ada ampun lagi yang bisa diingatkan. Nah, kalau mau ingat, mau kembali ke jalan yang benar, maka Allah hakimun. Allah maha bijak. Jangan dengan kebijaksanaan Allah, walaupun asalnya tergoda setan juga sangat sangat Jahatnya kalau mau kembali ke jalan yang benar, ke siratil mustaqim, maka Allah hakimun. Atas kebijaksanaannya tidak disiksa, tidak ke neraka, karena mau bertobat. Tidak ada dosa yang tidak bisa ditobati. Semua kalau ditobati masih diampuni oleh Allah. tiga puluh sembilan sana ayat lima tiga Allah berfirman قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Katakan, eh hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terlalu banyak dosanya. Qul ya ibadi alladziina asrafu 'ala anfusihim. Telah melampaui batas terhadap dirinya banyaknya dosa. Dan gak bisa hitung lagi, gak pernah hitung dosanya. La taqnatu min Jangan putus asa dari rahmat Allah. Gak boleh putus asa karena Innallaha yaghfiru dzunuba Allah mengampuni semua dosa-dosa. Tidak terkecuali. Di situ dikecualikan syirik. Kalau nggak ditobati, kalau ditobati diampuni oleh Allah. Karena Allah innahu wa rahim. Dikasih syarat di dalam bertobat walaupun sudah sekian banyak dosanya diterima dengan syarat ayat 54 55 nya surat 3 9 itu jadi setelah inna wa rahim wa anibu ila wa kembali kamu kepada Rabbmu kembali kepada Allah jangan tetap mengikuti langkah setan zaman sudah kadung bapak itu kalian oh jangan. Tapi anibu ila aku kembali kepada Rabbi. Wasimu lahu. Segera kamu berserah diri Islam. Min qabli ayyatiakum adabikum mana tusmahu. Sebelum datangnya azab yang kamu nggak bisa ditolong. Kemudian, wattabi'u jadi setelah kembali kepada Allah, ayat yang ke-55-nya, Ikuti asana ma'unzila ilaikum min rabbikum. Sebaik-baik yang dituatkan oleh Allah. Ikuti Al-Quran. Ikuti sunnah Rasul. Mesti diampuni semua dosa yang lalu. Hilang semua sudah ditutup maka dihapus. Karena mengikuti aturan-aturan Allah pernah terdahulu di sini kapan? Itulah Allah Maha Bijak. Sana. Jangan menunggu-nunggu waktu untuk tobat. Pada ayat berikutnya, ayat yang surat Al-Baqarah tadi 209, 210-nya, hanya ينظرون إلا أن يأتيهم الله في سنن من الغماء والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون Apakah mereka menunggu-nunggu kedatangan Allah dan malaikat di bawah naungan awan kalau Somani wal malak waktu dia dan diputuskan semua perkara wa ilang wa Maksudnya tobat jangan menunggu-nunggu nanti kiamat. Jangan menunggu-nunggu mati. Kalau sudah menjelang mati baru tobat nggak diterima lagi. Nggak diterima lagi. Itulah karena Allah sudah datang memutuskan aturannya. Malaikat juga begitu mau mencabut nyawanya atau kiamat nanti. Kalau juga kiamat, nggak bisa tongkat tobat diterima, pasti sudah di akhirat kan. Apa namanya? Di dalam surat Al-Fajr, bukan di sana ketika bumi sudah dibentukkan, sudah apa namanya dihancurkan, kalau baru ingat dalam surat eh, delapan puluh sembilan Al-Fatih ayat dua puluh satu sampai dua puluh empat di sana Allah berfirman bahwa tidak ada lagi penyesalan dan tidak diterima karena tidak dukatil al-dukkan dakkan wajarat buka wal malaku sopan sopan wajia yau main di jahannam yau main di jadada kawal insan wana kau tikra yaku ulu ya hitan padam tu di hayati kala jangan demikian jangan kamu tobat untuk menunggu waktu nanti nanti tidak buka di al dan kandang kalau itu sudah dihancurkan satu-hancurnya bentuk kain. Dan jika Wajar dasar. wajah Rabbuka wal tu sopan sopan. Rabbu telah datang. Malaikat berbaris dengan baris yang sangat rapi sekali. Wajah yawmin dijahatkan. Pada saat itu, nanti diperlihatkan kepada manusia. ini dia Yaumaini yatadzakkarul insan. Pada hari itu semua manusia ingat ingat semua terhadap kesalahan-kesalahannya. Ya tadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Oh, enggak ada gunanya. Ingat pada saat kiamat sudah tidak ada gunanya lagi. Anna lahu dzikra. Cuma begitu. Allah lebih Sudah tidak ada gunanya ingat di saat kiamat datang. Penyesalan yang tiba ayat 24 nya. Ya laitani qaddamtu li hayat. Duhai andaikan aku dulu itu mau membuat amal yang baik di waktu aku masih hidup. Tinggal penyesalan. Maka penyesalan di akhirat tidak kalau penyesalan di saat ini, nah kita menyesal, kita tobat, kita beramal baik sangat banyak manfaatnya. Begitu juga dalam surat Al-An'am surat 6 ayat oke okay, terakhir ayat 158 sama hal yang turun ila antasya rabbuka yang siap ba'du ayat ayat turun ila ayat ya rabbuka ya ba'du ayat rabbuka يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنهم تعلمون Apakah mereka menunggu-nunggu datangnya Tuhan? Atau datang ayat-ayat Tuhan? Atau datangnya para malaikat? Hal yang bulan yang malaikat Hal yang tuhuna illa ayat yang malaikat au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayat. Di saat datang ayat-ayat Allah, la nah, yanfa'u nafsan iman. Tidak ada gunanya iman orang yang sebelumnya tidak beriman. Lantakun nah, amalan min qablu au kasabat bihi ya, majah Atau ketika iman belum berbuat kebaikan. Atau katanya kembalikan ketika iman tidak punya fitri ini kapan tidak menjalankan aturan-aturan Allah aturannya sendiri yang diikuti, artinya diikuti, maka tidak ada gunanya iman itu tadi. Itulah tiga ayat yang perlu kita ingat, kita hayati sesuai dengan tugas kita masing-masing, kemampuan kita, pribadi kita, menjalankan Islam secara apa kita upayakan penuhnya dan juga keluarga kita semuanya kita ajak untuk menjadi orang yang Islam jangan menunggu-nunggu waktu Islam dan tobat menunggu nanti kalau sudah tua atau sudah mati enggak akan diterima oleh Allah baik sudah sampaikan silakan cukup Mudah-mudahan manfaat bagi kita tiga ayat ini membawa kebaikan untuk kita semua jika kita beramal yang soleh selama kita punya kemampuan ini. kalau Subhanallah, la ilaha illa lebar astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum